orang-orang yang beriman Mari kita tingkatkan ketakwaan Di mutiara Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak Titipan Allah Ini rahmat Allah Subhanallah Al-Quran menjelaskan ada lima tentang anak. Yang pertama, anak zina, perhiasan. Tampilannya boleh, fisiknya cakep, dia menguasai ilmu dunia, bahasa Inggris, komputer, pandai menyanyi, pandai berdandan, pintar dia, tapi lemah ilmu agamanya, kurang baik akhlak. Ini hanya anak perhiasan dunia tidak akan membahagiakan di akhirat. Ya, ya. Yang kedua, anak fitnah. Lahir dalam keadaan cacat. Allahu Akbar. Ujian bagi orang tua. Siapa yang menghendaki cacat ini? Tidak ada bukan? Tapi ia lahir dalam keadaan cacat. Itu ujian. Terimalah ujian Allah. Rawatlah dia. Amanah Allah. Yang ketiga mulhimul amal. Membuat orang tua lalai dari ingat Allah. Karena anak orang tua bermaksiat. Karena anak orang tua korupsi demi tujuh turunan katanya. Yang keempat, aduwallakum. Anak durhaka. Anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Subhanallah, naudzubillahi Nah, yang kelima inilah harapan kita. Ini harapan Arifin, harapan kita semua sebagai orang tua. Qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang menyejukkan hati, beriman kepada Allah. Anak yang subhanallah cerdas, pintar, suci, bertakwa kepada Allah. Hanan, lemah lembut, bakti pada kedua orang tua, tidak sombong, tidak maksiat. Selamat saat lahir, selamat saat wafat,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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.